Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua dan kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan Islam. Salam dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada Rasulullah SAW Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang fikih zakatil fitr. Hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat al-fitr. Az-zakah secara bahasa adalah an-nama' dan juga at-taharah. An-nama artinya adalah berkembang dan juga tumbuh. Dinamakan demikian karena zakat ini mengembangkan dan juga memperbanyak barokah dari harta. Dan zakah maknanya adalah taharah yang artinya suci. Karena zakah ini membersihkan harta dan juga membersihkan orang yang mengeluarkan zakat. Adapun al-fitr maka maknanya adalah berbuka. Dinamakan zakatul fitr karena zakat ini dikeluarkan di akhir Ramadan di mana kaum muslimin berbuka dari puasanya selama 30 atau 29 hari. Oleh karena itu dinamakan zakatul fitr karena zakat ini dikeluarkan di akhir bulan Ramadan di mana kaum muslimin sudah selesai melaksanakan ibadah yang mulia yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ada yang menamakan zakatul fitr ini dengan zakatul al-fitrah. Dan al-fitrah maknanya lain dengan al-fitr. Karena al-fitrah Maknanya adalah al-khilqah Yaitu penciptaan Dinamakan demikian Karena zakat ini berkaitan dengan jiwa Di sana ada zakat harta Zakatul mal Dinamakan demikian Karena ini membersihkan harta Adapun zakatul fitrah dinamakan demikian karena dia membersihkan jiwa. Al-fitrah maknanya adalah al-khilqah. Allah swt berfirman, "Fatiris samawati wal ard." Artinya adalah khaliqis samawati wal ard. Fatir maknanya adalah khaliq. Dan al-khilqah Eh, al-fitrah maknanya adalah al-khilqah. Dan penamaan zakatul fitrah ini digunakan oleh sebagian fukaha ahli fikih. Dan yang datang penamaannya dari Rasulullah SAW adalah zakatul fitrah Nama ini yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah sallam telah mewajibkan zakat al-fitr. Dan dalam hadis yang lain dinamakan dengan sedekah al-fitr atau zakat Ramadan. Dalam hadis yang lain disebutkan zakat Ramadan. Sebagaimana dalam hadis wakalani Rasulullah SAW bihifzi zakat Ramadan. Rasulullah SAW menjadikan aku wakil atau memberikan amanat kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan. Jadi bisa kita namakan zakatul fitr atau zakat Ramadan atau zakatul fitrah. Dan yang afdal tentunya yang pernah dipakai oleh para sahabat radhiyallahu anhum yaitu zakatul fitr atau zakatul Ramadan. Dan hukum zakatul fitr adalah wajib. Dan ini dengan kesepakatan para ulama tidak terkecuali mereka semua mengatakan bahwasanya zakatul fitr hukumnya adalah wajib. Wajib atas siapa? Wajib terhadap setiap orang muslim yang punya kemampuan dan dia menemui waktu wajibnya zakat fitr ini wajib bagi setiap muslim. Dan muslim di sini mencakup laki-laki maupun wanita. Yang kecil maupun yang besar. Yang merdeka maupun sebagai seorang budak. Kalau dia adalah seorang muslim, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yaitu zakatul fitr. Kemudian yang kedua, syarat wajibnya adalah memiliki kemampuan. Artinya dia mampu untuk mengeluarkan zakat fitr yaitu satu sok dari makanan pokok yang banyak di daerahnya dan masih tersisa makanan pokok bagi dia dan keluarganya selama satu hari satu malam yaitu malam hari raya dan juga satu hari pada hari raya apabila dia mengeluarkan satu sok dan juga mengeluarkan zakat fitur untuk keluarganya dan masih tersisa makanan pokok yang mencukupi bagi dia dan keluarganya selama satu hari satu malam yaitu malam dan juga hari raya maka dia dianggap memiliki kemampuan kemudian yang ketiga syarat wajibnya adalah dia menemui waktu wajibnya zakat fitr Kapan waktu wajibnya? Tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan? Apabila dia menemui tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadhan, maka dia sudah menemui waktu wajibnya zakat fitr. Apabila seorang anak lahir sebelum terbenamnya matahari maka dia terkena kewajiban karena dia menemui tenggelamnya matahari pada hari itu dalam keadaan hidup Adapun apabila lahir setelah tenggelamnya matahari maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat Demikian pula orang yang baru masuk Islam Apabila dia masuk Islam Sebelum tenggelamnya matahari Maka dia berkewajiban untuk membayar zakat Tapi kalau dia masuk Islam setelah tenggelamnya matahari Maka dia tidak berkewajiban untuk membayar zakat Jadi zakat fitr ini adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan dan menemui waktu wajibnya zakat al-fitr. Dalil wajibnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu: farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin atau sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurr wadzakari wal untha wasagiri wal kabir minal muslimin Beliau radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat al-fitr Beliau mengatakan faradha Artinya faradha adalah aujaba mewajibkan Zakat al-fitr atas siapa? zakat al-fitr sa'an min tamr. Ukurannya, kadarnya adalah satu sa' dari tamr. Dan satu sa' ini adalah ukuran takaran yang bentuknya seperti tabung atau bentuknya tabung silinder. Satu sa dari tamar. Au sa'an min syair. Atau satu sa dari gandum. Alal abdi wal hur. Yang diwajibkan bagi seorang muslim baik seorang budak maupun orang yang sudah merdeka. Seorang budak maupun orang yang merdeka. Wadzakari wal unta baik laki-laki maupun wanita. wasagiri wal kabir dan wajib bagi yang kecil, anak kecil maupun orang yang sudah dewasa minal muslimin dari kalangan kaum muslimin. Ini menunjukkan kepada kita tentang kewajiban zakat fitrah ini atau zakat fitur ini bagi setiap muslim. Karena beliau mengatakan di akhir hadis ini minal muslimin dari kalangan kaum muslimin. Yang kecil, yang besar, yang laki-laki, yang wanita yang budak maupun yang merdeka. Semuanya wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr. Dan hikmah dari zakatul fitr ini ada dua di antaranya. Yang pertama adalah untuk membersihkan jiwa dari orang yang berpuasa. dan juga menutupi kekurangan-kekurangan yang dia lakukan selama dia berpuasa. Kemudian yang kedua, di antara hikmahnya adalah memberi makan orang-orang miskin. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shaim al laghwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitr untuk membersihkan orang yang berpuasa al laghwi war rafath dari perkara-perkara yang sia-sia dan juga kemaksiatan kemaksiatan kemaksiatan yang mungkin dia lakukan selama dia melakukan ibadah puasa. Jadi zakatul fitr ini menyempurnakan menutupi kekurangan yang dia lakukan. waktu tu'matan lil masakin dan juga untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Karena hari tersebut adalah hari raya dan hari raya adalah hari bergembira sehingga diharapkan semua kaum muslimin Baik yang kaya maupun yang miskin Dalam keadaan bergembira Menyambut hari yang berbahagia ini Sehingga di antara hikmah Zakatul fitr Adalah untuk memasukkan Rasa kegembiraan Di dalam hati orang-orang miskin dan masuk di dalamnya orang-orang fakir dan perbedaan antara fakir dan miskin Orang yang fakir Adalah orang yang Bisa memenuhi Kurang dari separuh kebutuhannya Dia hanya bisa memenuhi Kurang dari separuh kebutuhannya Ini dinamakan fakir Adapun orang yang miskin maka dia bisa memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhannya. Beliau radhiallahu anhu mengatakan tu'matan lil masakin untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Apabila orang yang miskin berhak untuk mendapatkan zakatul fitr, maka tentunya orang yang fakir lebih berhak karena keadaan orang yang fakir Ini lebih butuh daripada orang yang miskin Tokmatan lil masakin Untuk memberi makan Orang-orang miskin Tadi disebutkan bahasanya Ukuran dari zakatul fitr Adalah satu sa' dari makanan pokok yang banyak dipakai oleh manusia di daerah tersebut. Dan untuk beras maka ukurannya adalah 2,33 kg. Ini adalah satu sok atau sebanding dengan 2,7 liter. Barang siapa yang mengeluarkan dua setengah kilo beras Maka berarti dia sudah Mengeluarkan lebih dari satu sok Artinya sudah mencukupi Dari apa yang diminta Jadi untuk beras 2,33 kilogram Kemudian untuk membayar zakatul fitr ini maka dikeluarkan di dalam bentuk makanan pokok seperti beras atau jagung atau gandum atau kalau di negara Arab ini dahulu kala berupa korma ataupun zabib yaitu anggur yang sudah dikeringkan ataupun akid yaitu susu kering Adapun di zaman sekarang maka Saudi Arabia sama dengan tempat kita yaitu makanan pokok mereka sebagian besar mereka adalah beras sehingga di sini pun sekarang mengeluarkan zakat fitrah atau zakatul fitr berupa beras. Waktu untuk mengeluarkan afdalnya adalah setelah maghrib pada hari terakhir di bulan Ramadan sampai besok sebelum didirikannya sholat Idul Fitri. Ini adalah waktu yang afdal Dan yang lebih afdal lagi Setelah sholat subuh Atau antara sholat subuh Sampai didirikannya sholat Idul Fitri Oleh karena itu disunahkan Untuk sholat Idul Fitri ini Diakhirkan Untuk memberikan kesempatan kaum muslimin mengeluarkan zakat fitrah atau zakatul fitur dan disampaikan kepada orang-orang yang berhak. Dan boleh dikeluarkan satu atau dua hari sebelum hari raya. Karena para sahabat radhiyallahu anhum dahulu mereka sudah mengeluarkan zakatul fitur satu atau dua hari sebelum hari raya sebagaimana dikabarkan oleh Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan tidak boleh sekali-kali seorang muslim mengeluarkan zakatul fitr ini setelah melakukan salat kalau dia sengaja maka dia berdosa dan dia tetap berkewajiban untuk mengeluarkan sedekah tersebut, mengeluarkan zakatul fitr tersebut dan itu dihitung sebagai sebuah sedekah. Beliau SAW mengatakan, "Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqun sadaqatun minas sadaqat." Barang siapa yang mengeluarkan zakatul fitr sebelum sholat yaitu sholat ayat maka itu adalah zakat yang diterima dan barang siapa yang mengeluarkan zakatul fitr ini setelah sholat maka itu adalah sodakah dari sodakat itu sodakah diantara sodakah-sodakah dan seorang muslim atau seorang kepala rumah tangga maka selain dia mengeluarkan zakatul fitr untuk dirinya sendiri dia juga mengeluarkan zakatul fitr untuk orang yang dia tanggung yang wajib dia nafkahi seperti istrinya atau anaknya atau budaknya atau orang tuanya apabila memang di bawah tanggungan dia. Rasulullah SAW mengatakan, "Abdul fitrata amman tumawwinun." Hendaklah kalian menunaikan zakatul fitr untuk orang yang kalian tanggung. Yaitu yang menjadi kewajiban kalian memberikan nafkah kepada mereka. Dan untuk janin yang ada di dalam perut ibunya apabila umurnya lebih dari 4 bulan atau 4 bulan lebih maka disunahkan dianjurkan untuk dizakati. Karena Uthman radhiyallahu anhu beliau dulu menjakati janin yang masih ada di dalam perut ibunya. Maksudnya yang lebih dari 4 bulan Pernah dilakukan oleh Uthman radhiyallahu anhu Dan Rasulullah SAW bersabda Alaikum bisunnati Wa sunnatil khulafair rasyidin Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku Dan juga sunnah para khulafair rasyidin Dan yang afdal Bagi seorang muslim adalah mengeluarkan zakat fitrah atau zakatul fitr di tempat di mana dia menemui akhir Ramadan di tempat tersebut. Apabila tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan dan dia berada di Madinah, maka sunnahnya, afdalnya dia mengeluarkan zakat fitr tersebut di Madinah dan apabila dia menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan di Mekah maka afdalnya dia mengeluarkan zakatul fitr tersebut di Mekah dan seterusnya adapun zakat harta atau zakatul mal maka dikeluarkan di daerah yang di situ ada hartanya apabila harta dia ada di Indonesia maka mengeluarkan zakat mal tersebut di Indonesia. Ini adalah afdaliyah yaitu yang lebih diutamakan. Dan boleh seseorang mengeluarkan zakat fitr tersebut di mana saja. Seandainya dia pada hari terakhir berada di sini dan ingin mengeluarkan zakatul fitr di negaranya, maka diperbolehkan. Namun yang afdal sekali lagi adalah di mana dia berada. Ini yang afdal. Kemudian poin yang terakhir atau sebelum terakhir dari pembahasan ini dan bagi yang memiliki pertanyaan silahkan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan. Bagi yang tidak memiliki kertas bisa mengambil kertas di depan. Mengeluarkan zakatul fitr menurut jumhur ulama yaitu mayoritas ulama adalah dengan makanan pokok tidak boleh mengeluarkan zakatul fitr dengan menggunakan uang ini adalah pendapat mayoritas ulama dari tiga mazhab mazhab Malikiyah Syafi'iyah dan juga Hanabilah jumhur ulama mayoritas ulama mereka mengatakan bahwasanya zakatul fitr dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok dan tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Karena hadisnya demikian. Sa'an min ta'am yaitu satu sa' dari makanan yaitu makanan pokok. Dan di zaman Rasulullah SAW Sudah ada yang dinamakan dengan uang Ada uang dinar, uang dirham Tapi tidak dinukil dari Rasulullah SAW Dan juga para sahabat bahwasanya mereka mengeluarkan Zakatul fitr ini dengan menggunakan uang Oleh karena itu tidak boleh kita Membayar Zakatul fitr dengan uang Artinya memberikan orang miskin atau fakir Di akhir bulan Ramadan Dengan menggunakan uang Sebagai ganti dari zakatul fitr Adapun orang Yang membayar zakatul fitr Kepada sebuah yayasan tertentu Berupa uang Kemudian yayasan tersebut membeli makanan pokok dengan uang tersebut dan sampai kepada orang yang fakir dan juga orang yang miskin berupa makanan pokok maka yang demikian itu diperbolehkan kita membayar uang kepada sebuah yayasan yang memang dia menawarkan diri untuk menyalurkan zakat fitrah atau zakatul fitur, kita bayar berupa uang kemudian mereka membeli dengan uang tersebut makanan pokok dan diberikan kepada orang fakir miskin berupa makanan pokok sebelum didirikannya sholat id maka yang demikian itu diperbolehkan Adapun Hanafiyah itu mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mereka mengatakan membolehkan membayar zakatul fitr dengan menggunakan uang. Kemudian poin yang terakhir adalah orang yang berhak untuk mendapatkan zakatul fitr. Yang berhak untuk mendapatkan zakatul fitr adalah orang fakir dan juga miskin yang tadi sudah kita sampaikan pengertiannya. Orang fakir adalah orang yang bisa atau hanya bisa mencukupi kurang dari separuh kebutuhannya. Dia memiliki kebutuhan seribu, tapi yang bisa dia cukupin kurang dari lima ratus. Orang yang demikian berarti adalah orang miskin, orang fakir. Adapun orang miskin maka keadaannya lebih baik karena dia bisa mencukupi lebih dari separuh kebutuhan dia. Misalnya kebutuhan dia seribu, maka dia bisa mencukupi 500 atau 600 atau 700. Ini adalah orang yang miskin. Dua golongan ini saja yang berhak untuk mendapatkan zakatul fitr. Adapun golongan-golongan yang lain seperti amil, amil zakah, orang yang tugasnya untuk membagikan zakat atau mengumpulkan zakat atau muallaf orang yang diharapkan keislamannya atau orang yang punya hutang atau orang yang berjihad fisabilillah atau orang ibnu sabil yaitu musafir orang yang bepergian yang sudah kehabisan bekal maka mereka tidak mendapatkan hak dari zakatul fitr ini kecuali kalau mereka adalah orang yang fakir dan miskin Jadi delapan golongan yang disebutkan oleh Allah Swt dalam surat At-Taubah itu adalah untuk zakatul mal, yaitu zakat harta. Maka zakat harta bisa dibagikan dari salah satu dari delapan golongan tersebut. Fukara, orang yang miskin, orang yang berjihad di jalan Allah dan dia tidak punya gaji Ibnu Sabil orang yang bepergian dan kehabisan bekal Mu'allaf Amil Orang yang berhutang Maka mereka berhak untuk mendapatkan zakatul mal Adapun zakatul fitr Maka tidak boleh diberikan kecuali kedua golongan saja Yaitu orang fakir Dan juga orang yang miskin Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT semata Dan seandainya ada kesalahan Maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan Dan saya memohon ampun kepada Allah SWT Zakat fitrah melalui ATM yang saat ini berkembang di Indonesia Tadi sudah kita katakan Apabila sampai kepada fakir miskin berupa makanan pokok maka tidak masalah. Dikumpulkan uang tersebut pada sebuah yayasan tertentu dan yayasan membagikan zakat fitrah atau zakatul fitr berupa makanan pokok kepada orang-orang fakir miskin maka tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan apabila sampai kepada fakir miskin tersebut berupa uang. Ini yang tidak diperbolehkan. Bolehkah atau bolehkah melafatkan niat zakat yang menerima atau yang mengeluarkan? Setahu saya tidak ada dalilnya. Seorang ketika mengeluarkan zakat ataupun menerimanya mengucapkan lafaz niat. Namun ada sebagian ulama mengatakan apabila memberikan zakat atau mengambil zakat maka didoakan karena Allah SWT mengatakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ambillah dari mereka harta mereka yang membersihkan mereka Kemudian Allah mengatakan wasalli alaihim dan doakanlah mereka. Artinya ketika mengambil harta mereka disunahkan untuk didoakan. Inna salataka sakanul lahum karena sungguhnya doa kamu bagi mereka adalah ketenangan bagi bagi mereka. Bagaimana cara menghitung zakat mal sedangkan pas waktu mau membayar zakat malnya, dana yang kita miliki belum ada. Tapi berupa piutang yang belum dibayar oleh yang mempunyai, yang mempunyai sangkutan kepada kita. Utang yang di yang diutang oleh orang lain dari kita atau harta piutang ini ada dua jenis. Harta piutang yang mudah kita dapatkan. Artinya apabila kita meminta kepada orang tersebut maka insya Allah harta tersebut akan kembali kepada kita maka harta yang seperti ini hukumnya sama seandainya dia berada di tangan kita artinya kita zakati meskipun dia tidak berada di tangan kita karena uang tersebut bisa sewaktu-waktu dan mudah kita dapatkan apabila kita memintanya. Adapun apabila piutang tersebut sangat sulit untuk didapatkan kembali karena orang yang meminjamnya memang susah untuk ditagih hutangnya maka dalam keadaan seperti ini dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hutang tersebut setiap tahun dia berkewajiban apabila nanti dia dapatkan apabila nanti dia dapatkan baru dizakati untuk satu tahun ini yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullah saat kita sudah mengeluarkan zakat fitrah sebelum berangkat ke Madinah bagaimana hukumnya dari zakat fitrah ini ada waktunya Tadi kita sebutkan bahwasanya diperbolehkan membayar zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya. Adapun sebelumnya maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah sebelum satu atau dua hari sebelum hari raya. Apabila ini masuk dengan membayar fitrah di sini adalah membayar langsung kepada fakir dan miskin maka ini nggak boleh dikerjakan sebelum waktunya. Adapun kalau hanya sekedar menitipkan kepada sebuah yayasan membayar uang atau menitipkan beras kepada sebuah yayasan tertentu atau kepada orang tertentu dan supaya dia mengeluarkan beras ini nanti pada waktunya maka diperbolehkan diperbolehkan dia untuk membayarnya sebelum atau satu atau dua hari sebelum hari raya. Yaitu hanya sekedar mewakilkan memberikan uang kepada yayasan 10 hari misalnya sebelum hari raya tapi nanti yayasan tersebut tidak mengeluarkannya kecuali pada waktunya. Maka ini diperbolehkan. Bolehkah membayar zakat fitrah kepada anggota keluarga orang tua yang miskin? Boleh. Boleh kita memberikan zakat fitrah ini kepada anggota keluarga yang miskin. Tapi bukan orang yang menjadi tanggungan kita. Keluarga yang bukan menjadi tanggungan kita atau bukan kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepadanya. Seperti misalnya anak paman atau paman yang kita dapatkan dia dalam keadaan miskin dan dia bukan menjadi tanggungan kita, maka boleh kita membayarkan zakat fitrah tersebut kepadanya. Dan Rasulullah SAW mengabarkan apabila sodakoh tersebut diberikan kepada keluarga maka dia mendapatkan pahala sedekah dan juga pahala silaturahim. Seorang anak yang kedua orang tuanya bercerai, kemudian ayah dan ibunya masing-masing membayarkan zakat fitrahnya, Itu dua kali bayar. Apakah hukumnya boleh? Boleh, dia dibayarkan oleh dua orang atau membayar zakat fitrah dua kali. Bagaimana hukumnya ambil zakat fitrah menerima berupa uang dan uang tersebut dibelikan beras yang mutunya atau harganya lebih rendah dari beras yang biasa dimakan. Ya seorang amil zakat harus amanah dalam perkara ini dan membeli beras yang tidak terlalu rendah mutunya dan juga tidak terlalu tinggi. Tapi membeli beras yang sedang mutunya. Mohon info amil zakat di, di kota Mekah. Di kota Mekah maupun di kota Madinah, <clears throat> biasanya di akhir Ramadan di sekitar masjid itu ada yayasan-yayasan yang mereka membuat tempat tersendiri untuk menerima perwakilan zakat. Jadi kita bisa membayarnya berupa uang dan nanti mereka mengeluarkan zakat tersebut berupa makanan pokok. Itu biasanya ada di pintu-pintu atau di setelah dari setelah pagar Masjid Nabawi. Pertanyaan terakhir tentang pemahaman salafi apa baru yang ada di masyarakat Indonesia? Tolong dijelaskan. Pemahaman salaf ini adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Yang dimaksud dengan salaf dalam bahasa Indonesia adalah para pendahulu kita. Dan jadi maksud di sini adalah para sahabat dan juga orang yang datang setelah mereka yaitu para tabi'in dan orang yang datang setelah mereka yaitu para tabi'it tabi'in mereka adalah tiga generasi utama dan yang paling utama yang telah dipuji oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup di zamanku yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang terbaik setelah mereka adalah yang datang setelah mereka langsung yaitu para tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum Kemudian setelah itu orang yang datang setelah mereka. Ini adalah tiga generasi utama yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Karena beliau SAW tidak mengabarkan kita dengan kabar ini dan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum adalah generasi yang paling baik kecuali maksudnya adalah supaya kita meniru mereka meniru di dalam akidah mereka di dalam akhlak mereka di dalam ibadah mereka ini maksudnya yaitu kita disuruh untuk mengikuti pemahaman para sahabat dan bahasanya pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling baik di dalam memahami agama ini karena beberapa hal kenapa pemahaman para sahabat kita pilih dibandingkan pemahaman yang lain yang pertama karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah orang-orang Arab yang berbicara dengan bahasa Arab dan Quran dan hadis ini turun dengan menggunakan bahasa Arab sehingga mereka orang yang paling paham tentang bahasa Arab itu sendiri paling paham tentang maksud Allah dan juga Rasulnya yang turun Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan hadis-hadis dengan menggunakan bahasa Arab ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka langsung melihat bagaimana Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an turun. Sehingga mereka mengetahui benar sabab nuzul dan makna dari ayat-ayat tersebut. Dan orang yang memahami sababun nuzul dengan baik tentunya lebih diutamakan daripada yang lain. Kemudian yang ketiga, para sahabat radhiyallahu anhum pemahaman mereka diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka salah di dalam memahami ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW maka akan datang teguran akan datang teguran dari Allah SWT maupun dengan perantara Rasulullah SAW, sehingga kita katakan bahwasanya pemahaman para sahabat terhadap agama ini adalah pemahaman yang paling baik apabila terjadi perselisihan di antara kita tentang masalah makna ayat maupun hadis maka adalah kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Apabila para sahabat memahami demikian, maka tidak boleh di antara kita mengambil pemahaman yang lain. Harus mengambil pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Apa yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq, dipahami oleh Umar bin Khattab, dipahami oleh Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan juga para sahabat yang lain. Kewajiban kita adalah mengikuti pemahaman para sahabat anhu. Tidak boleh seseorang memahami agama ini dengan pemahaman selain pemahaman para sahabat. Karena akibatnya fatal. Tidaklah terjadi penyimpangan dan juga kesesatan di dunia Islam ini dan tidak terjadi banyak aliran kecuali karena mereka, mereka memahami Al-Quran dan juga hadis dengan selain pemahaman para sahabat radhiallahu anhu. Kalau kita tanya mereka, maka mereka akan berdalil dengan Al-Quran dan juga hadis sebagaimana kita berdalil dengan Al-Qur'an maupun hadis. Yang membedakan antara kita dengan mereka kita memahami Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun aliran-aliran yang sesat mereka memahami Al-Qur'an dan hadis bukan dengan pemahaman para sahabat. Kadang dengan akalnya sendiri atau dengan pemahaman gurunya atau pemahaman kiainya sehingga mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Ada orang yang tidak sholat dan dia berdalil dengan Al-Quran. Dia mengatakan Allah swt berfirman, Wa "Wa'bud Rabbaka hatta yaktiakal yakin." Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Dia mengatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala apabila kita belum yakin. Tapi kalau kita sudah yakin tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak wajib untuk beribadah. Tidak perlu salat, tidak perlu puasa, tidak perlu haji. Karena Allah Swt berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Siapa yang bisa membantah ayat ini? Ini adalah ayat Allah SWT Allah mengatakan Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan Ini adalah orang yang sesat Berdalil dengan Al-Quran Tetapi bukan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Seandainya dia mau membuka kitab-kitab tafsir dan membaca bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum menafsirkan ayat ini. ini saya dia tidak akan berpemahaman dengan pemahaman tersebut. Silakan buka tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir rahimahullah yang mereka memperhatikan tafsir dari para sahabat radhiyallahu anhu dan juga para tabi'in mereka menyebutkan ucapan-ucapan para sahabat dan juga para tabi'in yang menafsirkan ayat ini. Kalau kita baca kitab-kitab tersebut, tersebut kita dapatkan bahwasanya para sahabat di antaranya Abdullah bin Abbas dan juga murid-muridnya mengatakan bahwasanya al-yakin di sini maknanya adalah al-maut. Al-maut yaitu kematian. Kenapa dinamakan demikian? Karena dia yakin terjadi. Yakin terjadi. Oleh karena itu dinamakan al-yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Artinya kita diperintahkan untuk istiqamah di dalam beribadah kepada Allah sampai kita, meninggal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diucapkan oleh para sahabat juga para tabi'in bahwasanya makna al-yaqin adalah al-maut. Dan ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Di dalam surat Al-Muddathir Allah menceritakan tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka Yaitu orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka Masalakakum fi saqar Apa yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka Qalu lam nakum minal musallin Wa lam nakun nut'imul miskin Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Hatta atana al-yaqin. Mereka mengatakan, "Kenapa kami masuk ke dalam neraka? Karena kami dulu tidak salat dan kami tidak memberi makan orang miskin." Kemudian mereka mengatakan, "Hatta atana al-yaqin." Kami dalam keadaan seperti itu sampai datang kepada kami al-yaqin dan dimaksud dengan al-yakin di sini adalah al-maut atau kematian. Demikian pula dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika meninggal saudara sepersusuan beliau yaitu Uthman ibn Mat'un radhiyallahu anhu beliau mengatakan amma hadza faqad atahu yakin adapun ini maka sudah didatangi oleh al yakin dan maksud dari al-yakin di sini adalah al-maut. Kalau kita mau kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, maka kita selamat dari kesesatan. Tapi kalau kita memahami Al-Qur'an dan juga hadis dengan pemahaman kita sendiri atau dengan pemahaman selain pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, maka yang ada adalah kesesatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau mengabarkan kepada kita tentang 73 golongan. Beliau mengatakan wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, Man hiya? Siapa golongan yang selamat tersebut? Maka beliau SAW mengatakan Man kana ala mithli ma ana alaihi Wa ashabi Mereka adalah orang-orang Yang berjalan di atas jalanku Dan juga jalan para sahabatku radhiyallahu anhu Jadi jalan keselamatan Supaya kita terjauh dan terbebas dari aliran-aliran yang sesat Adalah dengan memahami Al-Quran dan hadis ini dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Dan pemahaman salaf di Indonesia sebenarnya sudah lama. Cuma baru muncul dan berkembang dengan pesat di zaman sekarang. Wa sejak zaman dulu sejak peperangan antara rakyat Indonesia dengan Belanda sudah ada sebagian dari orang-orang Indonesia yang mereka memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat. Diceritakan bahwasanya Imam Bonjol boleh termasuk orang yang berpemahaman dengan pemahaman para salaf. Oleh karena itu, kalau kita membaca sejarah, pernah terjadi peperangan antara beliau dengan kaum adat, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan adat istiadatnya ketika Imam Bonjol datang dan beliau pernah belajar di di negara Saudi ini atau di e, Arab Saudi ini di Arab di Mekah maka beliau ke sana dengan membawa pemahaman yang benar pulang ke Indonesia dengan pemahaman yang benar dan mengajak kaumnya untuk meniru pemahaman para salaf radhiyallahu anhum akan tapi beliau dilawan oleh kaum yang dinamakan dengan kaum adat yaitu kaum yang mereka berusaha untuk mempertahankan adat istiadatnya jadi Alhamdulillah pemahaman salaf Ini sebenarnya sudah lama Ada di Indonesia Cuma baru tumbuh pesat dan berkembang Di zaman kita sekarang ini Dan kewajiban kita Sekali lagi sebagai seorang muslim Adalah untuk berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dan meninggalkan pemahaman-pemahaman yang lain. Dan kita tidak tertipu dengan banyaknya manusia. Tidak tertipu dengan banyaknya manusia. Karena kebenaran tidak diukur dengan banyaknya manusia, akan tapi kebenaran diukur apabila sesuai dengan agama ini. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh